Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Shalal Fauzan asbahullah. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Kemarin terakhir kita baca mengenai seputar apa? Mengenai pembahasan seputar nasikh mansuh. Bahwasanya Al-Qur'an Karim di dalamnya ada nasikh mansuh. Nasikh itu penghapus, mansuh itu yang dihapus. Kalau ada penghapus, ada yang dihapus yang diamalkan yang mana kemarin irsyad? Penghapusnya atau yang dihapus? Penghapusnya. Di antaranya apa para fiik? Dulu termasuk ayat rajam itu ada dalam Al-Qur'an dulunya. Cuman dihapus. Yang dihapus apanya? Lafadznya. Hukumnya masih berlaku. Rajam. Rajam diperlakukan untuk siapa? Untuk orang yang berzina. Lelaki maupun wanita yang sudah menikah. Lafadznya yang masyhur walaupun ada kritikan. Wasyaihu. Wasyaikhatu. idza zanaya farjumuhuma albattah. Nakala minallah wallahu azizun hakim. Itu yang mereka sebutkan contohnya wasyekhu wasyekhatu idza sanaya farjumu farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu aziz hakim. Tapi itu ada kritikan. Kenapa ada kritikan? Seakan-akan hanya orang tua aja, syekh wa syekhah. Orang tua lelaki dan wanita berzina dirajam. Berarti kalau anak muda, nah, ada kritikan di situ. Sehingga kesimpulannya tidak ada satu contoh pun yang sahih mengenai hal tersebut. Yang jelas dulu termasuk ayat yang turun dalam Al-Qur'an ayat rajam. Dihapus ayatnya, lafadznya, hukumnya masih ber, berlaku. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat ya tambah jelas ini. Nah, barakallahu fikum. Halaman yang ke-112, perhatikan. Halaman 112. Wa naskhu 'indal usuliyin, itu ya, ya kan? Dan penghapusan menurut ahli usul huwa raf'u hukmin sabitin bidalil fi hukmin akhar, yaitu mengangkat hukum yang telah datang dengan dalil dengan hukum yang lain. Bidalilin dengan dalil juga mutarakhin yang datang belakangan, yang datang terakhir. Jadi hukum jadi hukum yang pertama dulu dihapus. Menghapusnya dengan apa? Dengan dalil juga yang datang belakangan. Contohnya apa? kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu aku pernah ngelarang kalian ziarah kubur. Dulu haram nggak, dulu? Dulu dilarang nggak dulu? Dilarang. Kemudian Rasulullah mengatakan fazuruha. Sekarang ziarilah. Berarti apa? Yang pertama namanya mansukh, yang kedua namanya nasikh. Yang diamalkan yang mana tadi Ahmad? Nasikhnya atau mansukhnya? Nasikhnya. Nah, kita lihat sini biar tambah jelas. Mutarakhin anhu datang belakangan atau datang terakhir. Bidalilin mutaakhir mutarakhin anhu dengan dalil yang datang belakangan nah barakallahu fikum atau datang setelahnya. Jadi yang menghapuskan itu bukan sembarangan, juga dalil juga. Dalil syar'i dihapuskan dengan dalil syar'i yang lain yang datang belakangan itu loh. Paham Makanya harus tahu tarikh sejarahnya. Paham ya? Kan dari kita lewati. Kalau ada dua dalil yang dohirnya kontradiksi, langkah pertama kali diapakan Ihsan? Sebelum ngetek nasib mansukh diapakan pertama kali kalau memungkinkan? Hah? Dijamak, disinkronkan, eh? digabungkan, eh? disatukan, eh? diapakan? Dikondisikan. Paham ya? Itu kalau memungkinkan. Kalau kamu memungkinkan, nah ngetek berikutnya. Jangan-jangan ini ada yang dinasikh, ada ini mansuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau nanti ternyata enggak bisa sinkronkan, enggak bisa digabungkan, nah dicek tarikh sejarahnya. Paham ya? Kalau ketahuan, kalau enggak ketahuan, nanti ada ada yang dikenal rojil marjuh, tarjih. Kalau enggak bisa sama sekali, eh tawakuf. Paham ya? Kita lewati semuanya ya pembahasannya kita lihat sini. Fanasikh wal mansukh sabitun bil Qur'an. Maka an-nasukh mansukh telah datang dalam Al-Qur'an. Wa dzalika min rahmatillahi bi ibadah Yang demikian itu terjadi karena rahmatnya Allah taala dan terhadap hamba-hambanya. Wa lutfihi dan karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Wa ihsanihi ilaihim dan karena nabar barakallahu fikum baiknya Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Annahu yasra' lahum fi kulli waqtin ma yunasibuhum. Bahwasanya Allah taala mensyariatkan untuk para hamba pada setiap waktu yang sesuai atau yang cocok buat mereka. Bayangkan. Nah, eh, dulu kalau antum kita nyusu sama orang dikatakan anak sepupu susuan, itu kalau berapa kali nyusu? Sepuluh kali nyusu. Ternyata dihapus di dalam as-sunnah. Cukup lima kali nyusu. Ringan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, menunjukkan bahasanya apa? Penghapusan kadang dari yang ringan menuju berat ada juga dari yang berat menuju ringan ada juga. Paham ya? Penghapusan ada hapus lafadznya dan juga maknanya. Ada yang dihapus maknanya. Dan juga eh, ada yang dihapus lafadz dan maknanya. Ada yang dihapus lafadznya, tapi maknanya masih ada. Ada yang dihapus apa barakallahu fiik? Nah barakallahu fiik, nah barakallahu fiikum Maknanya lafadznya masih ada. Paham ya? Contohnya apa? ayat-ayat pengharaman khamr. Dulu awal mulanya khamr halal atau haram awal mulanya dulu? Halal. Orang dilarang minum khamr ketika apa? Mendekati sholat. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Awal mulanya dulu gitu. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, tentang minuman keras. Katakanlah, minuman keras itu ada manfaatnya untuk manusia dan ada dosanya, tapi dosanya besar. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya dulu. Kemudian datanglah ayat yang berikutnya lagi ayat yang lain, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu wa taqulun. Jangan kalian mendekati salat dalam kondisi mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Mabuk enggak masalah, tapi jangan mendekati salat dulu. Setelah itu barulah turun ayat yang eh, memastikan haram yang akhirnya para sahabat mereka memecahkan bejana-bejana mereka nam sampai eh, khomernya itu apa mengalir di jalan-jalan Madinah itu bayangkan itu yaitu ayat apa ya ayuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun ha? wahai orang-orang beriman sesungguhnya minuman keras berjudi mengudi nasib dengan panah, menyembah berhala, itu semuanya adalah amalan kotor. Perilaku setan, jauhilah, tinggalkanlah. Semoga kalian termasuk orang yang beruntung. Nah, ayat-ayat itu ada nggak dalam Al-Quran? Ada semuanya, jadi apa apanya? Lafadznya atau maknanya? Atau hukumnya? Hukumnya dihapus. Paham ya? Tapi lafadznya masih ada. Tujuannya apa kemarin? Siapa yang ingat? Abdurrahman. Kenapa tujuannya lafadznya masih ada tapi hukumnya dihapus? Apa tujuannya? Naam, agar orang yang membacanya dapat pahala. Masya Allah, kita lanjutkan lagi. Wadhalika kama fi qawli ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj. Dulunya kalau ada seorang wanita ditinggal mati suaminya, paham ya? Nah, barakallahu fikum tidak boleh keluar selama setahun. Wah, di rumah terus selama setahun. Dikasih makanan, kasih persiapan, intinya tidak boleh keluar selama setahun dulu. Paham ya? Nah, dan orang-orang yang ditinggal, yang ditinggal mati oleh suaminya, eh, kemudian meninggalkan istri-istri. Nah, barakallahu fikum, maka di sana ada apa? Ada hak yang diberikan kepada istri tadi yang bisa dimanfaatkan. Nah, sampai setahun tanpa keluar dulunya. Berat gak kira-kira? Di rumah terus setahun. Berat gak kira-kira? Eh, ternyata dihapus kita lihat. Karena iddatul wafah fil awal sanah kamilah. Dulu masa iddahnya bagi wanita yang tinggal mati suaminya setahun sempurna. Tahun penuh full itu. Dulu tapi ya. Summa nasakhallah dzalika biqauli ta'ala kemudian Allah hapus dengan perkataannya walladzina yatawaffawna minkum wa yadruna azwaja yatarabbatna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra Ini dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dalam kondisi meninggalkan istri-istri, maka para istri-istri tadi itu menanti, menunggu masa iddah selama apa? Selama berapa? 4 bulan 10 hari. Ringan nggak berarti? Ringan, 4 bulan 10 hari setelah itu boleh nikah sudah. Paham ya? Nah, pertanyaan sebentar untuk mengingat kembali 4 bulan 10 hari ini kalau yang ditinggal mati itu dalam kondisi bagaimana Ahmad? Dalam kondisi bagaimana? Hamil atau tidak hamil atau bagaimana? Contohnya biar aku jelas. Dulaibib sama Barirah. Paham ya? suaminya, Barirah istrinya. Paham ya? Barirah ditinggal mati suaminya Julaibib meninggal dunia. Meninggalkan Barirah. Nah, Barirah ini masa iddahnya, masa penantiannya itu 4 bulan 10 hari. Kalau tidak hamil. Benar. Kenapa? Karena kalau hamil masa idahnya berapa, ahbab muat? Sampai melahirkan. Jadi ucapan eh, barakallahu fikum dalam kondisi hamil itu umum. Mau diceraikan suaminya, ditinggal mati suaminya, kalau dalam kondisi hamil sampai melahirkan. Paham ya? Itu nah bedanya. Ikhwani fi din azza Kita ambil dikit lagi perhatikan kitabnya. Fanasakhal haul bi arba'ati ashhur wa ashr ayyam. Kemudian Allah telah menghapuskan setahun tersebut dengan 4 bulan 10 hari. Hadza nasikhun wa mansukhun bil Qur'an ini contoh apa? Penghapus dan yang dihapuskan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyatakan Manang min ayatin aw nusiha na'ti bi khair minha aw misliha. Tidaklah kami menghapus satu ayat dari Al-Quran atau meninggalkannya. Nunsi meninggalkan. Karena Allah Ta'ala nggak lupa. Paham yang ingat-ingat ya? Nah, kalau ada nisyan disandarkan kepada Allah Ta'ala maknanya apa kemarin? Duhulul akal atau at namanya, mana, maknanya at-tarak. Jadi al yang sakum bukan artinya pada hari ini kami lupakan kalian bukan. Karena Allah Ta'ala nggak lupa. Wa makana buka nasinya Rabbmu nggak pernah lupa. Nah, terus bagaimana kalau ada nisyan disandarkan kepada Allah Ta'ala maknanya apa? Maknanya at meninggalkan. Al-yauma sakum eh, kama nasitum liqa'a ayom hadza. Pada hari ini aku tinggalkan kalian, bukan aku lupakan kalian. Karena Allah Taala enggak lupa. Paham ya? Nah, beda kalau nisyan yang disandarkan kepada manusia, duhulul akal hilangnya ingatan. Paham sekarang bedanya? Jadi kalau ada lafaz nisyan disandarkan kepada Allah Taala maknanya apa tadi Akharun? Maknanya hilang ingatan atau maknanya meninggalkan? meninggalkan istri itu ke sana. Aulusiha. Nah, na'ti bi khairin minha. Niscaya kami akan mendatangkan yang lebih baik dari yang ditinggalkan dari itu. Paham ya? Atau yang semisalnya. Alam ta'lam Allah ala kulli syai'in qadir. Nanti akan kau mengetahui bahwasanya Allah Taala itu Zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Wa yang sakhullah jalla wa ala ma min kalamihi wa ahkamihi wa tasri'atihi ibad. Allah telah menghapuskan apa yang Allah telah kehendaki berupa enam dari ucapan-ucapannya, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya untuk kepentingan hamba-hambanya. Wa hajatul ibad ila dzalik dan untuk kebutuhan hamba terhadap hal tersebut. Fahuwa yasra' bi kulli waqtin ma Maka Allah Ta'ala mensyariatkan bersiap waktu apa yang cocok sesuai dengan Hambanya, Perhatikan ya. Enam. Faidan tahadil hada hajah ila dalik at-tasri' abdalahu Allah bitasri'in akhar. Naam dan apabila telah selesai telah habis kebutuhan terhadap syariat tersebut Allah tergantikan dengan syarat yang lain. Yaliqu bihadin nas yang cocok sesuai dengan kebutuhan manusia. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut, zat yang maha Nam barakallahu fikum, nam sayang kepada hamba-hambanya. Dikit lagi, Wa naskhu Qur'an waqi'un dan penghapusan dalam Al-Qur'an itu benar-benar terjadi. karena fi kama fil kiblah sebagaimana dalam masalah kiblat. Nah, dulunya orang-orang kalau sholat menghadap ke mana kiblatnya dulu? Sebelum menghadap ke Ka'bah, nah barakallahu fiikum dulu menghadap ke mana kiblatnya dulu? Eh barakallahu fiik. Nah, antum. Nah, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, kita lihat ya. Kanu yusalluna fi awal Islam ila Baitul Maqdis, ya kan? Ini sebutan itu. Dahulu mereka di awal-awal permulaan, Islam salat menghadap Baitul Maqdis. Paham ya? Tsumma nusikha dzalik kemudian dihapus. Ila istiqbalil Ka'bah dihapus untuk apa? Untuk menuju ke kiblat yang baru yaitu menghadap Ka'bah nah musyrifah. Hada minan naskhi fil Qur'an azim. Ini termasuk penghapusan dalam Al-Qur'an Al azim. Wa hadza ma'na qawlihi ini makna ucapan Nah, beliau siapa beliau ini? Al-Imam Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, minhu nasikhun mansukh. Dalam Al-Qur'an ada nasikh mansukh, ada penghapus dan ada yang dihapuskan. Wala yungkir naskha fil Qur'an awil ahkam syar'iyyah illa ahlud dalal. Dan tidak ada yang mengingkari penghapusan dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum syariat ini kecuali orang sesat. Jadi kalau orang ahlu sunnah meyakini ada nasih wa wal mansuh. Naam barakallahu fikum ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, ditutup anda tutup dengan satu pertanyaan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh Ali Jabir itu apakah orang dari ahlu sunnah? Kita katakan bukan bukan dari kalangan ahlus sunnah barakallahu fiik. Naam, cenderungnya dan seringnya bisa masuk ke IM, masuk ke sufi, yang jelas itu termasuk dari kalangan para dai YouTube. Kami ya Al-Jabir. Nah, yang sudah meninggal kan? Nah, barakallahu fiikum ya. Nah, memang terkenal ya hafal Al-Qur'an. Nah, barakallahu fiikum kemudian suka eh, barakallahu ngumpulin orang-orang hafid yang hafal Al-Qur'an, tapi bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. نعم بارك الله فيكم والله أعلم الصواب الحمد لله